Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya beliau menyebarkan dakwah, menyebarkan Islam, menyampaikan kalimat tauhid kepada siapa saja yang datang ke Baitullahil Haram dengan tujuan umrah atau haji dari kabilah-kabilah bangsa Arab pada masa itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berusaha untuk menawarkan kepada mereka al-Islam. Dan nampak dari sebagian mereka terlihat bahwa mereka tertarik dengan Islam Meskipun di antara mereka pula ada yang tidak jelas apakah dia benar-benar menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerima dakwah beliau. Seperti halnya Suaid Ibn Samit yang telah kita sebutkan dari suku Aus. Tidak jelas apakah dia masuk ke dalam Islam. Yang jelas pada saat dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memuji ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan inna hadzal qaula hasan sesungguhnya ucapan ini adalah ucapan yang bagus sekali namun tidak jelas pula bahwa dia mengucapkan dua kalimat syahadah sampai kemudian dia kembali ke Madinah dan dia pun terbunuh oleh karena itu sebagian para ulama mereka masih meragukan tentang keislaman Suaid ibn Samit Demikian pula halnya Iyas bin Mu'ad yang menampakkan keislamannya lebih jelas. Bahkan telah kita sebutkan bahwa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam At-Tarikh Al-Awsat yang menjelaskan dan menukilkan dari kaumnya bahwa Iyas bin Mu'ad ini semenjak dia kembali dan dia kembali ke Madinah maka didengarkan dari lisannya dia bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, bertakbir, bertahmid dan bertasbih sehingga ini juga merupakan pertanda bahwa dia meninggal sebagai seorang muslim. Namun sebagaimana yang kita sebutkan bahwa kalaulah benar bahwa mereka meninggal sebagai muslimin namun mereka bukan menjadi sebab tersebarnya dakwatul Islam di Al-Madinatun Nabawiyah disebabkan karena mereka tidak mendakwahkan apa yang mereka dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Hafiz أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير رحمه الله تعالى فصل pasal yang berikutnya bayatul aqabatil ulah Bayat Al-Aqabah yang pertama. Yang dimaksud bayat yaitu ikatan perjanjian. Di mana seseorang mengikat perjanjian dengan seseorang yang dibayat untuk menjalankan dan melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam isi bayat dan perjanjian tersebut. Ini asal makna dari al-bay'ah. Ahdut ta'ah, perjanjian untuk taat kepada yang dibayat. Dan disebut bayat ini adalah bayatul aqabah. Bayatul aqabah. Al-aqabah nama tempat yang ada di dekat kota Makkah yang biasa kita mendengarkan pada saat acara pelemparan jamrah di sana ada jamrah yang disebut jamratul aqabah. Jamratul aqabah. Nah, nama tempat itulah yang disebut ala aqabah. Dan di sana terjadi pelontaran jamrah. Itu daerah disebut ala aqabah. Dan disebut bayat bayatul aqabah disebabkan karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membayat mereka di tempat tersebut di Al-Aqabah. Bai'atul Aqabatil Ula, bai'at Aqabah yang pertama. Disebutkan yang pertama karena nanti akan disebutkan bahwa pembaiatan sebagian kaum Ansar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak terjadi satu kali. Namun ada bai'atul Aqabah yang pertama, ada pula bai'atul Aqabah yang kedua yang lebih banyak jumlahnya di mana mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kejadian Bai'atul Aqabah al-ula ini merupakan pijakan pula yang akan menjelaskan yang akan menjadi uh, awal kali tersebarnya dakwah di Al-Madinah An-Nabawiyah melalui mereka mereka ini yang telah menyatakan keislamannya dan berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata rahimahullah, "Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya 'inda al-'aqabati fil mawsim sittatan nafaran min al-amsar." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu di daerah Al-Aqabah pada musim tersebut, yakni pada musim haji, ada enam orang. Nafaran minal ansar. Yang mereka ini adalah kelompok yang berasal dari kalangan ansar. Yang berasal dari kalangan ansar. Dan sebagaimana yang kita jelaskan bahwa penamaan al-ansar ini datang setelahnya. Sebelumnya mereka tidak dikenal dengan penyebutan al-ansar. Namun Allah subhanahu wa ta'ala yang menamai mereka dengan penamaan Al-Ansar disebabkan karena mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan mereka memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berhijrah demikian pula para sahabat yang lainnya. Nah, enam orang ini dari kalangan Ansar kulluhum minal Khazraj. Mereka seluruhnya berasal dari kabilah Al-Khazraj. Sebelumnya Suaid bin Samit Demikian pula Iyas bin Mu'ad, mereka dari suku Aus. Adapun dalam kejadian pertemuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Al Aqabah ini bertemu dengan suku Al Khazraj. Wahum Abu Umamah, As'ad ibn Zurarah ibn Udas, wa Auf Al Harith ibn Al Harith bin Rifa'ah, wa huwa ibn Afra' ورافع بن مالك العجلان وقدبة ابن عامر ابن حديدة وعقبة ابن عامر ابن نابي وجابر ابن عبد الله ابن Ri'ab ini enam orang yang mereka seluruhnya berasal dari suku Khazraj Abu Umamah Auf ibn al-Harith yang dikenal sebagai Auf ibn Afra yang ketiga Rafi' bin Malik yang keempat Qutbah bin Amir yang kelima Uqbah bin Amir dan yang keenam adalah Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Bukan Jabir bin Abdullah bin Haram yang yang masyur dengan penyebutan Jabir apabila disebutkan secara mutlak biasanya yang dimaksud adalah Jabir bin Abdullah bin Haram. Bukan itu yang dimaksud di dalam riwayat ini. Yang disebutkan di sini adalah Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Fada'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilal Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk masuk ke dalam al-Islam. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika beliau menyampaikan tentang Islam, apa itu Islam dan apa itu tauhidullah tabaraka wa taala, begitu mereka mendengarkannya maka mereka langsung tertarik dengan ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mencocokkan dengan apa yang mereka dengarkan dari kaum Yahud yang selalu memberitakan kepada mereka bahwa akan keluar nabi pada akhir zaman. Dan apabila dia keluar, maka orang-orang Yahudi mengatakan kami akan mengikutinya dan berjihad memerangi kalian. Namun ternyata mereka dari kalangan Ansar, Aus dan Khazraj justru merekalah orang-orang yang Eh, berlomba-lomba untuk menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aslamu mubadaratan ilal khair, maka mereka pun segera masuk ke dalam Islam menjemput kebaikan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma raja'u ilal Madinah. Kemudian setelah itu mereka kembali ke Madinah. Fada'u ilal Islam dan mereka pun mendakwahkan kepada Islam fafashal islamu fiha maka menyebarlah Islam di kota Madinah hatta lam tabqa darun illa wa qad dakhalaha al-islam hatta lam tabqa darun illa wa qad dakhalaha al-islam sampai-sampai tidaklah tersisa satu rumah melainkan Islam telah masuk ke dalamnya meskipun tidak secara mayoritas hampir setiap rumah ada yang masuk ke dalam Islam. Apakah itu anaknya ataukah itu orang tuanya? Ini yang dimaksud oleh beliau bahwa sampai-sampai tidaklah ada satu rumah yang ada di kota Madinah melainkan telah masuk ke dalamnya Islam dan telah ada di antara mereka yang menjadi seorang muslim dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini merupakan samarah ad-da'wah hasil dari dakwah di mana seseorang setelah mengetahui kebenaran maka dia dianjurkan untuk mendakwahkan apa yang dia ketahui dari kebenaran tersebut. Para sahabat ini mereka adalah orang-orang pemula dari kalangan Ansar. Begitu mereka membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun menyampaikan berita gembira ini kepada kaumnya di kota Al-Madinah. Falamma kana al-'amul muqbil, maka pada saat di tahun yang berikutnya pada saat di tahun yang berikutnya jaa minhum ithna asyara rajulan. Maka datang di antara mereka ada 12 orang. Jadi setelah kejadian tahun sebelumnya maka di tahun yang berikutnya datang lagi 12 orang. as uwal 6 orang yang pertama khala Jabir ibn Abdullah ibn Ri'ab kecuali Jabir ibn Abdullah. Jadi lima orang yang pertama ini ikut serta dari rombongan dua belas orang di tahun yang berikutnya. Yang juga terjadi pertemuan itu di Al-Aqabah. Yang terjadinya pertemuan tersebut di Al-Aqabah. Wa ma'ahum dan bersama mereka, ini yani selain dari lima orang tersebut, yang lainnya Mu'adh ibn al-Harith ibn Rifa'ah. Aku Auf al-Mutaqaddim. Ini saudaranya Auf. Jadi Auf ketika dia kembali ke Madinah, dia mengajak keluarganya pula. Maka Mu'adh ini termasuk di antara saudaranya yang menyatakan keislamannya. Wadakwan Dhakwan ibn Abdi Qais bin Khaldah. Dan Dakwan bin Abdi Qais bin Khaldah. Waqad aqama Dhakwan hadha bi Makkah. Dan kemudian Zakwan ini tinggal di Mekah hatta hajara ilal Madinah. Sampai kemudian dia pun ikut berhijrah ke Madinah. Jadi setelah dia meninggalkan kota Madinah, lalu kemudian mengikuti peristiwa Bayat Al-Aqabah, maka dia terus tinggal di Mekah. Dia terus tinggal di Mekah sampai kemudian datangnya perintah untuk berhijrah meninggalkan Mekah menuju ke Madinah, maka Zakwan ini pun termasuk di antara sahabat yang ikut berhijrah ke Al-Madinah. Fayuqalu innahu muhajiriyun ansari. Maka dikatakan kepada Zakwan ini, Zakwan bin Abdul Qais, dia adalah seorang muhajir. Kenapa dia disebut muhajiri? Karena dia berhijrah dari Makkah ke Madinah. Dan dia juga disebut ansari. Mengapa dia disebut ansar? Karena dia berasal dari Madinah asalnya. Ya, sehingga dia termasuk di antara uh, penduduk Ansar dari kalangan Aus dan Khazraj yang Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai Ansar. Jadi ini dua uh, keutamaan yang didapatkan oleh Zakwan bin Abdul Qais. Dia seorang muhajir dari kalangan muhajirin, di samping itu dia juga seorang Ansari. Jadi kalau antum ditanya siapakah sahabat yang dia dari kalangan muhajirin juga termasuk di antara kalangan Ansar. Maka jawabannya adalah Zakwan bin Abdi Qais. Zakwan bin Abdi Qais bin Khaldah. Wa Ubadah ibn Samit ibn Qais. Dan Ubadah ibn Samit bin Qais. Wa Abu Abdurrahman Yazid bin Tha'labah. Fahaulai asyaratun minal khazraj. Jadi mereka ini jumlahnya 10 orang mereka seluruhnya dari kalangan Khazraj. Dari kabilah Al-Khazraj. Wathnani minal aus. Dan dua, jadi di antara dua belas orang ini, yang dua di antara mereka berasal dari suku Aus. Jadi datang bersamaan dua belas orang menuju ke Makkah untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Coba perhatikan di sini, maka terlihat sudah mulai ada tanda-tanda Eh, persatuan di antara mereka. Sudah mulai ada tanda-tanda ukhuwah persaudaraan antara suku Aus dan Khazraj disebabkan karena mereka dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Yang setelah sebelumnya peristiwa buad merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan mereka. Terbunuh banyak khususnya dari kalangan Aus, dari tokoh-tokoh mereka banyak yang terbunuh sehingga ini meninggalkan kesedihan ya pada diri-diri mereka. Oleh karena itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa peristiwa perang Bu'ats ini adalah merupakan yaumun qaddamahu Allah azza wa jalla rasulih sallallahu alaihi wasallam. Merupakan hari yang dimana Allah subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai pembuka awal dakwah di mana mereka akan menerima dakwah tersebut. Karena uh, peperangan yang berkepanjangan yang terjadi di antara mereka dan timbulnya korban yang mereka dari kalangan keluarga mereka sendiri Sebagaimana kita jelaskan bahwa Aus dan Khazraj ini pada hakikatnya mereka bersaudara. Keturunan-keturunannya adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan antara satu dengan yang lain. Sehingga pada saat terjadinya pertempuran, saling bunuh-membunuh, maka ini menyisakan kesedihan pada mereka. Mereka berusaha untuk mencari solusi untuk menghentikan peperangan tersebut. Namun tidak ada yang mampu menghentikan kecuali setelah datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan Islam kepada mereka. min al Aus dan dua orang dari kalangan Aus wahuma keduanya adalah Abul Haytham Malik ibnu Tayyihan wa Uwaim ibnu Sa'idah. Malik ibnu Tayyihan dan Uwaim bin Sa'idah. Ini keduanya dari kalangan Aus. Jadi 12 orang ini mereka datang untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga terjadilah pertemuan di Al-Aqabah terjadilah pertemuan di Al-Aqabah fabay'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabai'atin nisa maka mereka pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dibaiatnya para wanita. Walam yakun umira bil qitali ba'du dan pada saat itu belumlah mereka itu diperintahkan untuk berperang melawan orang-orang kafir. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ini beliau masih menjelaskan tentang peristiwa Bai'atul Aqabah yang pertama. Sebagian ahli sejarah mereka ada yang menyebutkan bahwa e, Bai'atul Aqabah sebenarnya terjadi tiga kali. Sebenarnya terjadi tiga kali. Bayat Al-Aqabah yang pertama mereka menghitung peristiwa enam orang yang kita sebutkan tadi. Ya, enam orang sebelum dua belas orang. Tahun sebelumnya enam orang bertemu dengan Rasulullah SAW di Al-Aqabah, lalu mereka segera menerima Islam dan merekalah yang mendakwakan Islam di kota Madinah. Sebagian ahli sejarah menyebut bahwa ini peristiwa Bayat Al-Aqabah yang pertama. Ya, Kemudian Bayatul Aqabah yang kedua adalah datangnya 12 orang ini ya lalu kemudian bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun e, kalau melihat kepada riwayat peristiwa enam orang yang masuk Islam e, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kaum Ansar tidak disebutkan bahwa mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya disebutkan bahwa mereka masuk ke dalam Islam Lalu kemudian mereka menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga karena tidak adanya penyebutan bayat sehingga para ahli sejarah mereka tidak menyebutkan penyebutan bayat pada peristiwa enam orang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada kejadian yang kedua di tahun yang berikutnya 12 orang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa mereka membayat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam seperti dibaiatnya para wanita. Yang dimaksud dibaiatnya para wanita di sini adalah baiat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah. Dalam surah Al-Mumtahanah Allah jalla wa ala berfirman ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minat yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi syai'a ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن ya yang dimaksud ayat ini bahwa bayat yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaiat 12 orang tersebut isinya sama seperti isi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaiat para wanita mukminat yang disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah yaitu ajakan untuk menyembah hanya kepada Allah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya tidak mencuri tidak berzina tidak membunuh anak-anak dan tidak mendatangkan perkara yang buhtan ya baik dari tangan mereka atau dari kaki mereka ini yani tidak melakukan hal-hal yang sifatnya buhtan merupakan kebohongan dan kedustaan dan tidak bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf. Tidak bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf. Maka ini isi dari bayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau membaiat 12 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Walam yakun umira bil qitali ba'du dan tidak diperintahkan untuk berperang pada saat itu. Karena kondisi kaum muslimin belum memungkinkan untuk ya uh, apa uh, tidak memungkinkan bagi mereka untuk mempertahankan dengan cara berperang, tidak memungkinkan bagi mereka disebabkan karena kondisi yang masih lemah dan jumlah kaum muslimin yang masih sedikit. Dan Allah Subhanahu wa taala belum menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang peperangan dan izin untuk berperang kepada kaum muslimin ketika itu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk bersabar terlebih dahulu. Alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salawatuz zakah. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang dikatakan kepada mereka tahan tangan-tangan kalian, jangan kalian berperang. Jangan kalian memerangi orang-orang kafir. Tahan tangan-tangan kalian. Hendaknya kalian menegakkan salat dan menunaikan zakat. Para ulama menjelaskan bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala ini diterapkan pada saat kondisi kaum muslimin tidak memungkinkan bagi mereka untuk mengangkat senjata berjihad melawan orang-orang kafir disebabkan karena kelemahan kaum muslimin dan disebabkan karena kurangnya persiapan dan disebabkan karena kelemahan iman ditambah lagi perpecahan yang terjadi di dalam kubu kaum muslimin itu sendiri sehingga dalam kondisi ketika kaum muslimin itu lemah maka tidak diperbolehkan seorang berperang yang dikhawatirkan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar dari kemaslahatan yang diharapkan. Falamman sarafu ila al-Madinah tatkala mereka kembali ke Madinah ba'atha ma'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr ibn Ummi Maktum wa Mus'ab ibn Umair Tatkala mereka kembali ke Madinah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus bersama mereka Amr bin Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair ya dari kalangan Muhajirin Tujuannya adalah yu'allimani man aslama minhumul Qur'an untuk mengajarkan kepada orang-orang yang telah masuk ke dalam Islam maka mereka inilah yang mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an. Jadi begitu mereka masuk ke dalam Islam maka yang dituntut adalah mempelajari apa itu Islam. Menuntut ilmu, mempelajari Al-Qur'anul Karim yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala agar kemudian mereka mentadabburinya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pentingnya hal ini, beliau mengutus dua sahabatnya. Amr bin Ummi Maktum atau Abdullah bin Ummi Maktum, ada yang mengatakan Amr, ada yang mengatakan Abdullah, dan yang kedua adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhuma untuk mengajarkan kepada mereka ilmu. Wa yad'uwani ila Allah azza wajal dan agar mereka ketika di Madinah juga sekaligus berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. فنزل على Abi Umamah As'ad bin Zurarah maka mereka pun turun atau singgah di tempat atau di rumahnya Abu Umama As'ad bin Zurarah wa kana Mus'ab ibnu Umair ya ummuhum wa kana Mus'ab ibnu Umair ya ummuhum dan Mus'ab bin Umair yang menjadi imamnya yang memimpin mereka dalam pelaksanaan salatul jamaah Wa qad jamma'a bihim yauman bi arba'ina nafsan dan beliau telah mengimami salatul Jumaah yang dimaksud jamaah di sini adalah menegakkan salatul Jumaah mengimami salatul Jumaah kepada mereka pada hari itu berjumlah 40 orang. Jadi sudah mulai bertambah ya. empat 40 ini jumlah yang besar. Ya, di awal-awal dakwah, di awal-awal Islam. Nah, disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq sahibus sirah beliau menyebutkan dengan sanatnya dari Asim bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengapa beliau mengutus Mus'ab bin Umair ya karena mereka meminta dari kalangan Ansorin meminta satu orang untuk menjadi uh, pengajar di sana di Madinah ya Samalah kondisinya seperti seorang mungkin di satu daerah belum ada yang bisa mengajari mereka. Maka diutus seseorang untuk datang ke sana mengajarkan kepada mereka Al-Quran Al-Karim. Maka mereka meminta agar ada yang diutus kepada mereka dari kalangan uh, kaum Quraisy untuk mengajarkan kepada mereka Al-Quran Al-Karim. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mengerjakan salatul jamaah ya disebabkan karena masih yakni awal-awal Islam dan mereka baru saja berkumpul antara suku Aus dan Khazraj ini. Itu enggak ada yang uh, dari dua kabilah ini tidak ada yang siap untuk menjadi imam. Kalau imamnya dari kalangan Aus, suku Khazrajnya enggak menerima. Kalau imamnya dari kalangan Khazraj, suku Ausnya enggak menerima. Ini yang menyebabkan mereka akhirnya berselisih untuk eh, menegakkan solatul jamaah. Mereka tidak menginginkan salah satu di antara mereka. Akhirnya mereka sepakat untuk uh, mengangkat seseorang dari selain mereka. Nah, sebab inilah kemudian mereka meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diutus kepada mereka. Maka diutuslah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu yang menjadi imam memimpin mereka dalam salatul jamaah. Sehingga bukan lagi dari kalangan Aus dan Khazraj yang dikhawatirkan menimbulkan perselisihan. Fa aslama ala yadaihima basyarun kathir. Maka ya masuk Islamlah melalui mereka berdua ini. Ibnu Ummi Maktum demikian pula Mus'ab Ibnu Umair maka semakin banyak manusia yang masuk ke dalam Islam minhum di antara mereka Usaid Ibnu Al-Hudair wa Sa'ad Ibnu Mu'adz Usaid Ibnu Al-Hudair dan Sa'ad bin Mu'adz وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء dan masuk islamnya dengan masuk Islamnya kedua sahabat ini Usaid bin Hudair dan uh, Sa'ad bin Mu'ad karena mereka ini termasuk di antara sayyidul kaum tokoh ya pemuka di kalangan Banu Abdul Ashal ketika mereka melihat tokoh mereka masuk ke dalam Islam ya Usaid bin Hudair masuk Islam Sa'ad bin Mu'ad juga masuk ke dalam Islam. Mereka melihat ini adalah tokoh-tokoh mereka. Akhirnya mereka semuanya ikut. Laki-lakinya dan wanita mereka semuanya masuk ke dalam Islam. Seluruh kabilah Banu Abdul Ashhal seluruhnya menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislaman mereka. Illal Usairim kecuali satu yaitu Al Usairim. Wahwa dia bernama Amr bin Thabit bin, bin Waqash fa innahu ta'akhkhara islamuhu ila yaumi Uhud. Terlambat masuk Islamnya. Dia baru masuk Islam itu pada saat peristiwa perang Uhud. Dalam peristiwa perang Uhud baru dia menyatakan keislamannya. Yaitu pada tahun 3 setelah hijrahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beberapa tahun setelahnya. Fa aslama yauma idzin. Maka dalam peristiwa perang Uhud itu beliau pun masuk ke dalam Islam wa qatala faqutil qabla an yasjuda Jadi begitu tiba peristiwa perang Uhud, maka dia menyatakan masuk ke dalam Islam, maka dia berperang dalam keadaan dia belum sempat menemui waktu solat, Belum sempat dia mengerjakan solat. masuk Islam ketemu dengan jihad. Bertemu dengan peperangan Uhud. Maka dia pun berperang dan di saat itu pula dia terbunuh dalam keadaan dia belum sempat sujud satu kali pun belum sempat dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islam, berperang, meninggal. Subhanallah. Fa ukhbira anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diberitakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala maka beliau mengatakan amila qalilan wa ujira katsira. Amila qalilan wa ujira katsira. Dia amalannya sedikit tapi pahalanya banyak sekali. Belum sempat dia mengerjakan sholat. Amalan yang pertama setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat adalah perang. Pada saat dia bertempur, di saat itu pula dia meninggal. Alangkah singkatnya, ya, alangkah singkatnya umur Islamnya akan tetapi dia mendapatkan keutamaan yang besar. Kenapa? Karena Islam itu akan menghapus segala kesalahan dan dosa sebelumnya. Kankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Amr bin Al-As dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ama alimta anna al-Islam yahdimu ma kana Tidakkah kamu mengetahui bahwa dengan masuknya seorang ke dalam Islam itu akan menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa sebelumnya. Nah, sehingga Al-Usairim ini mendapatkan keutamaan yang besar. Ya, alhamdulillah. Ada pula yang menyebutkan bahwa dalam peristiwa itu bukan Al-Usairim, bukan Amr bin Thabit. Sebab yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam riwayat Imam Muslim seseorang dari Banu Nabit, seseorang dari Banu An-Nabit dan mereka bukan dari uh, suku Aus ya. Mereka bukan dari suku Aus. Wallahu taala a'lam bissawab yang jelas ini merupakan keutamaan. Innamal a'malu bil khawatim bahwa amalan seseorang itu tergantung penutupnya. Sehingga seorang tentu berusaha untuk berharap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberi husnul khatimah. Diberi husnul khatimah. Tentu kita menyadari bahwa sekian tahun lamanya dalam keadaan kita lalai dari beribadah kepada Allah. Sekian tahun lamanya, mungkin berpuluh-puluh tahun kita senang dengan kehidupan dunia, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila seorang telah diberi hidayah, maka hendaknya dia berusaha untuk memperbaiki sisa-sisa masa hidupnya menuju kepada masa depan yang lebih baik. Apabila seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia memperbaiki di masa-masa umur yang tersisa dari kehidupannya, berapapun umurnya dia, Meskipun dia hidup 70 tahun dalam keadaan mungkin dia tidak pernah sujud di hadapan Allah. Kemudian Allah berikan hidayah. Lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia berusaha untuk menjalankan Islam yang sahih. Maka innamal a'malu bil khawatim. Bahwa amalan itu tergantung akhir dari penutup amalannya. Disebutkan dalam sebuah uh, riwayat bahwa Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala beliau bertemu dengan seseorang. Lalu kemudian Al Hasan Al Basri bertanya kepadanya, "Kam tablughu al umur?" Berapa usiamu? Orang ini mengatakan 60 tahun, situ nasana. Lalu kemudian Al Hasan Al Basri mengatakan, "Awama 'alimta annaka fi tariq wa qad awshakta an tablugha nihayatak?" Apakah kamu tidak tahu bahwa engkau sedang berjalan sekarang dan hampir saja engkau telah mencapai ajalmu, mencapai penghabisan dari perjalanan kamu dalam kehidupan dunia ini. Lalu kemudian orang ini begitu mendengarkan ucapan Al-Hasan Al-Basri, dia pun mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Al-Hasan Al-Basri, apakah kamu mengetahui tafsir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka orang ini bertanya, wa ma tafsiruhu? Apakah penafsiran dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka Al-Hasan Al-Basri menjelaskan maknanya beliau mengatakan inna lillahi maknanya adalah ana lillahi abdun. Aku adalah hamba milik Allah Subhanahu wa taala. Dan makna wa inna ilaihi raji'un maknanya adalah wa ana lillahi raji' dan aku kembali menjadi atau aku kembali kepada Allah Subhanahu وتعالى فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك Lalu kata Al-Hasan Al-Basri apabila engkau telah mengetahui bahwa kamu adalah hamba milik Allah, kepunyaan Allah dan kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah apabila kamu kembali kepada Allah, pasti Allah akan bertanya kepadamu. Pasti Allah akan bertanya kepadamu. Wa idza alimta annahu sa'iluka fa'idda lil mas'alati jawaban. Dan apabila engkau telah mengetahui bahwa Allah akan bertanya kepadamu pada yaumul qiyamah, maka persiapkanlah dari pertanyaan itu sebuah jawaban. Persiapkanlah dari pertanyaan tersebut sebuah jawaban. Akhirnya orang tua ini mengatakan wamal hilah. Kalau begitu apa solusinya? Apa yang harus dia lakukan? Kata Al-Hasan Al-Basri al-hilatu yasirah. Bahwa solusinya itu mudah sekali. Ahsin fima baqi yaghfiru laka ma qad madah. Berbuat baiklah kamu apa yang tersisa dari usiamu. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni apa yang dahulu dari dosa-dosamu. Fa innaka in asa'ta fima baqi fa innaka in asa'ta ma baqi ukhidta fima baqi wa fima madha. Sebab apabila engkau berbuat keburukan dari masa-masa hidupmu yang berikutnya, maka engkau akan dihitung kesalahan-kesalahan kamu yang akan datang demikian pula yang terdahulu. Yang akan datang demikian pula yang terdahulu. Namun apabila engkau berbuat baik di masa-masa hidupmu yang tersisa, maka yang terdahulu akan dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu taala a'lam bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.